rabbina sebagaimana disebutkan dalam kitab Rabb kita Al-Qur'an wujuhun yawma idzin ila rabbiha nadhira Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri. Kepada Rabb mereka, mereka memandang. Wa tafsiruhu ala ma Allah ta'ala wa alimahu. Dan tafsirnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah ketahui. Wa kullu ma jaa fi dhalika min al hadis sahih dan semua yang datang dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberitakan tentang ru'yatullah bahwa nanti penduduk surga akan memandang wajah Allah. Semua itu ma'nahu ala ma arad. Maknanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La nadkhul fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. Kita tidak masuk ke dalamnya dengan takwil-takwil dengan takwil-takwil akli. Tidak boleh kita berbicara tentangnya dengan takwil biaraina. Dengan takwil dengan pendapat-pendapat kita sendiri. Mungkin begini, mungkin begitu. Jangan. Wala mutawahhimina nabi ahwaina. Jangan pula dengan menebak-nebak, menduga-duga, mereka-reka. Fa innahu ma salima fi dinih illa man sallama lillahi azza wa jalla. Karena tidak akan ada yang selamat agamanya kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah dan yang menerima apa kata Allah Azza wa dan apa kata Rasulnya alaihi salatu wassalam. Warad ilma mashtabaha alaihi ila alimihi dan tidak akan selamat kecuali orang yang mengembalikan apa yang tersamar padanya pada Quran dan Sunnah kepada alimnya yaitu Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengembalikan apa yang mutasyabih kepada Allah dan Rasulnya maka dia selamat. Tetapi yang menakwilkan dengan takwil-takwil batil dengan rekaan-rekaan pikirannya sendiri ini yang akan tersesat. Demikian ucapan matanya ucapan Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Sudah dibahas syarahnya sedikit sebelum Ramadan. mudah masih ingat yaitu Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan dalilnya satu persatu. karena sebutkan tadi dalam matanya secara ringkas bahwasanya ru'yatullah haqqun li ahli jannah. Bahwasanya memandang wajah Allah adalah hak benar-benar terjadi bagi penduduk surga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, apa saja ayat-ayatnya? Dan apa saja hadis-hadisnya akan dibahas dalam syarahnya. Yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang dinukil pula dalam matanya yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhara. wajah-wajah mereka ketika itu nadhara, dobat berseri-seri. Ila rabbiha nadhara kepada Rabb mereka mereka memandang yang pertama nadrah dengan dhad maknanya berseri-seri, sedangkan yang kedua nadrah dengan dha maknanya adalah memandang. Dan sudah dibahas kenapa maknanya memandang padahal kalimat nadhara bisa memiliki makna lain seperti makna menunggu. Maka dijawab dalam syarah ini dan sudah kita baca pada kajian yang lalu bahwa makna kalimat nadhara kalau dia tidak memakai kata sambung kadang bermakna menunggu. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, "Unduruna naqtabis min nurikum." Unduruna bukan maknanya adalah pandanglah kami, bukan. Walaupun pakai kalimat undur, tetapi unduruna maknanya tunggulah kami. Nadhara bermakna menunggu. Fahal duruna illa Tidaklah mereka menunggu kecuali itu juga kalimat yang turun. Padahal kalimatnya nazara, tapi maknanya menunggu. Fahal yang turuna illa. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya hari kiamat pada mereka atau datangnya Rabb mereka kepada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi kalau muta'addi memakai kata sambung dengan ila maka jelas bukan bermakna menunggu. Jelas maknanya adalah memandang. Seperti Allah katakan, unduru ila tamarihi ida asmar." Lihatlah kepada buah-buahnya ketika pohon itu berbuah. Allah katakan dengan kalimat unduru, tetapi dibantu dengan kata bantu ila. unduru ila samarihi. Maka apakah mungkin diterjemahkan dengan makna menunggu? Tidak mungkin. Tunggulah kepada buah-buahnya. Tunggu kok kepada. Kalau kepada, jelas maknanya memandang, bukan menunggu. Sehingga jangan diputar balikan. Yang bermakna menunggu, jelas ada korinah-korinahnya. Yang bermakna memandang, juga jelas ada korinah-korinahnya. Ada tanda-tandanya. Ada sesuatu yang menunjukkan kalau itu maknanya menunggu, kalau ini maknanya memandang. Sedangkan ayat tadi, wujuhu yawma idin ila rabbiha. Kepada Rabbnya Nazurah. Kepada robbnya memandang. Kalau kepada robbnya menunggu, aneh. Janggal. Kepada robbnya menunggu. Tidak mungkin. Maka dalam tafsir, tafsir ayat ini ditafsirkan oleh para mufassirun rahimahumullah bahwa maknanya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir dari Al Hasan Al Basri rahimahullah. Makna wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah maknanya adalah nazarat ila rabbiha fanuddirat binurihi. Dia memandang Rabbnya maka wajahnya berseri-seri. Berarti mana ayat tadi? Wajah mereka berseri-seri kepada Rabb mereka mereka memandang. Maknanya kata Hasan al Masri ketika mereka memandang wajah Allah, wajah mereka gembira dan berseri-seri. Berkata Abu Saleh dari Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma juga menafsirkan ila rabbiha nadharah maknanya adalah qal tanzuru ila wajhi rabbiha azza wajal yakni wajah-wajah tadi memandang wajah Allah azza wajal demikian pula tafsir dari Ikrimah wujuhun yawma idin nadharah kata beliau minan na'im. Wajah-wajah mereka berseri-seri minan na'im karena kebahagiaan, karena kenikmatan, karena kegembiraan. Wujuh yawma idzin nadhirah tanzur ila rabbiha nadharan. Memandang wajah Allah dengan benar-benar memandang, memakai maf'ul mutlak. Tanzuru ila rabbiha nadharan, memandang wajah Allah dengan benar-benar memandang. Pemahaka an Ibn Abbas mislahu. Kemudian dihikayatkan pula dari Ibn Abbas juga sama seperti itu. Wa hadza qaulul mufassirin min ahli sunnati wal hadis. Inilah tafsir ucapan para mufassirin dari kalangan ahli sunnah dan ahli hadis. Wa qala ta'ala. Dalil kedua sekarang. Dan Allah juga berfirman. Lahum ma yasha'una fiha. Waladaina mazid Kata Allah dalam surat Qaf ayat ke-35, "Lahum ma Bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalamnya, yakni dalam surga. Bagi mereka penduduk surga mendapatkan semua apa yang mereka inginkan. Waladaina dan kami memiliki tambahan lagi kata Allah. Sudah dikatakan bagi mereka dalam surga semua apa yang mereka mau semua yang diinginkan oleh nafsu mereka boleh di sana. Semuanya dikasih oleh Allah Taala. Dan Allah katakan, waladaina mazid dan kami punya tambahan lagi. Apa tambahannya? Dalam tafsir Tabari rahimahullah, beliau menyatakan qala Ali bin Abi Thalib wa Anas bin Malik bahwasanya makna ziyadah tambahan tadi adalah an-nazar ila wajhillahi azza wa jalla memandang wajah Allah Azza wa Jal. Demikian pula ayat lainnya, berarti yang ketiga. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladina amanu al husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan al husna. Apa al husna? Al jannah, surga. Wa ziyadah dan tambahannya. Ada tambahan lagi selain surga. Masya Allah. Padahal surga itu lahum ma yasha'una fiha. Padahal yang namanya surga itu semua apa yang mereka mau ada di situ. Dalam jannah. Semua apa yang mereka sukai ada. Apa yang mashtahat anfusuhum, apa yang diinginkan oleh nafsu mereka, semuanya ada. Tapi Allah masih menyatakan waziyada dan tambahan lagi. Berarti tambahan tadi bukan surga. Karena maka al-husna adalah al-jannah surga sedangkan ziyadahnya adalah an-nazar ila wajhil karim. Tambahannya adalah memandang wajah Allah al-Karim. Demikian ditafsirkan bidalik, ditafsirkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Suhaib <laughs> radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Qara'a Rasulullah bahasanya beliau berkata, Qara'a Rasulullah SAW lilladina asanul husna wa ziyada Bahwa Nabi pernah membaca ayat ini. Lilladina ahsanul husna wa ziyada Bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyada Apa kata Rasulullah SAW? Qala idza dakhala ahlul jannatil al-jannah wa ahlul narin nar ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka. Nada munadin, tiba-tiba ada seruan yang menyeru. Ya ahlal jannah, innalakum indallahi mau'idan. Wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian memiliki janji dari Allah yang